Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa kurati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد para alim para habaib untuk menyebut asma para habaib saya idem dengan Habib Jamal kalau aku idem dengan takmir dengan tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada pada para habaib terutama cinta saya kepada para habaib mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi rasa cinta kepada para habaib amin para kiai bapak-bapak saudara-saudara ibu-ibu saudari-saudari hadirin wal hadirat rahimakumullah Puja puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah Keharibaan junjungan, junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hadirin wal hadirat rahimakumullah Mohon maaf saya berdiri karena diperintah oleh Habib Jamal Saya samaan wa ta'atan. Tidak mengurangi rasa hormat kepada panjenengan sedoyo. Sudah lama saya rindu dengan hari Tuhan ini. Pada pertemuan yang di Bumi Ayu, saya belum melihat sebanyak ini. Tadi itu panitia menyiapkan mengatakan kepada saya persiapannya hanya di, seribu yang di luar. Tapi yang datang katanya ada 4000 Karena itu Walaupun tidak dipesan saya mewakili panitia Kalau tidak ada ya, kalau ada yang tidak keduman Konsumsi Terutama yang berhubungan dengan Departemen empelok-empelokan Ini panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya Hadirin wal rahimakumullah. Inilah majelis cinta Rasul. Inilah majelis yang membangkitkan hati kita untuk cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sejak dulu ingin saya tanyakan. Panjenengan kalau ditanya cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang panjenengan cintai itu apanya? Tolong jangan diam. Panjenengan cinta kepada kanjeng Nabi itu yang panjenengan cintai itu apanya? Semuanya itu apa saja? Allah Allah Allah tapi kalau saya ditanya, Muslim kamu cinta kepada kancing Nabi itu apanya? Yang pertama akan saya jawab, namanya. Saya cinta dengan namanya beliau. Belum pernah ada nama yang seindah nama beliau. Muhammad, Masya Allah Muhammad, Muhammad. Kalau kita mendengarkan asma itu disebut, rasanya bergetar gitu. Masya Allah indah sekali nama itu. Bagaimana? Panjenengan kalau sedang jatuh cinta kepada seseorang. Siti Rukmi itu Amur Jilah. Ngatemi Parno Gianto Sute Karyono. Pasti itu yang diingat. Maaf, saya dulu ketika mau nikah ada sebagian nama calon istri saya yang ditulis di dalam tiba itu. Setiap ada orang membawakan tiba, membaca tiba, salawat tiba iya, dan pada bagian itu bergetar tubuh saya. Mungkin itu asar labet dari cinta itu. Jadi nama, masya Allah, nama Nabi kita ini luar biasa. Sampai Mbah Yai saya dulu pernah mengatakan Kalau ada orang punya anak laki-laki lima Satu diantaranya tidak ada yang diberi nama Muhammad Maka dia termasuk orang bodoh Dan inna asyadan nas adaban yaumal qiyamah Man jahula Man jahula ahlahu dan besok orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah orang yang keluarganya bodoh-bodoh. Salah satu dari kebodohan itu adalah apabila kita punya anak lima laki-laki. Salah satunya tidak ada yang diberi nama Muhammad. Jadi betapa indah. Karena itu lantunkan solawat kepada beliau. Sedina. Ah, sedina. Terlalu banyak ngomong Jawa ini. Sedina sewengi. Sehari semalam. Masya Allah, jangan tidur sebelum menyebut namanya. Kalau saya membegali santri-santri di pondok pesantren Andur itu buka harimu dan tutup harimu dengan solawat. Buka siangmu, tutup siangmu dengan solawat. Buka malammu, tutup malammu dengan solawat. Ketika ada nikmat yang kau rasakan, jangan lupa baca sholawat. Ketika musibah engkau derita, jangan lupa baca sholawat. Dan ketika sumpek ada permasalahan yang tidak terpecahkan. Ada dua orang yang mencintai saya, saya bingung untuk memilihnya. Baca sholawat. Jadi sholawat akan menjadi hiasan. Nama beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi hiasan dari ucapan kita akan menjadi hiasan hati kita, akan menjadi hiasan pikiran kita, akan menjadi hiasan perilaku kita. Kenapa? Karena kita cinta kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mestinya kita ini sehari semalam tidak kurang dari seribu kali membaca sholawat. Bagaimana? Sudah lebih dari seribu. Banyak macamnya solawat dan jangan apa kalau kita membaca majmu solawat itu ada 182 solawat dan mungkin masih banyak dari itu. Dan jangan coba-coba untuk untuk me, me, apa itu jenenge? Sewangel ngomong bahasa Indonesia nih. Mm, merengking. Ini adalah solawat yang paling baik. Sebab kalau kita ranking ada solawat yang paling baik nanti ada solawat yang paling jelek. Tidak ada solawat yang jelek. Baca solawat. Ingin pergi haji, baca solawat. Kemarin saya sampaikan, Pak, saya ini kepingin haji. Waduh, sudah ngempet saya ini. Sudah mengempet selama bertahun-tahun. Ya baca solawat. Bagaimana caranya supaya cepat bisa naik haji? Lakukan tiga hal. Cepat naik haji. Apa? Satu, sering baca so, baca Fatihah. Tadi Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Minimal seratus kali sehari semalam. Yang kedua, sering-seringlah baca solawat Ibrahimiyah. Minimal sehari semalam seratus kali. Eh, yang penting yang ketiga juga. Menabung seratus ribu sehari semalam. Tak jamin Dua tahun haji plus Karena kalau seratus ribu satu hari Satu bulan Berapa? tiga juta Satu tahun tiga puluh enam juta Dua tahun tujuh puluh dua juta Sudah plus itu Mari saya cinta kepada Rasulullah Karena namanya Subhanallah Coba kita rasa-rasakan sebut nama 25 Rasul. Sebut namanya. Ketika kita menyebut nama satu persatu Rasul itu. Nama siapa yang terasa sangat indah di hati kita. Sebut nama teman sampean yang 10. Satu, dua, tiga. Nama siapa yang paling indah? Pasti nama yang paling kita cintai. Sebut nama tetangga golek perkara, golek penggawean. Tapi saya hanya ingin menegaskan bahwa nama yang paling kita cintai adalah nama yang terindah yang terukir di dalam hati kita. Buktikan itu. Kalau tidak bukti uang kembali. Saya cinta kepada kancing Nabi karena namanya satu. Monggo niki di di nama jenenge kita patri, kita patri. Satu. Yang kedua, saya cinta kepada kanjeng Nabi karena akhlaknya. Subhanallah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengelem. Udahlah, gak usah ngurus bahasa, yang penting paham. Ngelem. Ngelem itu sebetulnya tidak bisa diganti dengan bahasa yang lain. Karena nuansa maknanya beda. Mengelem itu bukan hanya sekedar apa? Memuji bukan. Jadi sebetulnya alham, alhamdulillah, alham nih memuji itu hanya sekedar mencari padan kata yang hampir sama, tapi nuansa maknanya jelas beda. Karena setiap bahasa mempunyai idiomatiknya sendiri-sendiri. Percayalah, soalnya sing ngomong iki sarjana bahasa. Fa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah Subhanahu wa taala mengelem junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azim. Subhanallah. Kata-kata azim itu luar biasa. Akhlak yang agung. Jadi saya cinta kepada beliau karena akhlaknya. Karena itu beliau diutus untuk menyempurnakan innama buitsu liutammima makarimal akhlak. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia azim, ingin menjadi manusia mulia, akhlak kita. Kita biasanya menilai diri sendiri dari apa yang kita pikirkan, tapi orang lain menilai diri kita dari apa yang telah kita lakukan. Begitu kata Pak Mario. Betul kan? Kita ini biasanya menilai diri kita dari apa yang kita pikir. Saya sudah begini, saya sudah begini, sehingga saya mampu menilai diri saya begini. Padahal orang lain menilai, menilai diri kita dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, laku itu akhlak. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang mulia. Allahumma masjid ini tempat yang paling mulia. Tidak pernah ada orang yang kuat ke dalam masjid kecuali orang-orang yang mulia. Akhlak Rasulullah adalah akhlak mulia. Tidak pernah kuat orang itu berakhlak mulia kecuali orang-orang yang mulia. Rasulullah itu kalau sholat berdirinya lama. Sujudnya, rukuknya lama. Sujudnya lama. Sampai bengkak. Diriwayatkan Rasulullah itu sampai kakinya bengkak itu karena sholat. Bukan karena bekerja. Kalau kita bengkak, karena, karena nyambut kerja, mencari sandang badok. Sandang pangan itu biasa, carilah yang lain gitu loh ya. Ya Allah. Dan ternyata orang-orang yang berakhlaknya bagus kepada Allah itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menggunakan bahasanya Gus Dur, ya menggunakan bahasanya Gus Dur itu kelawan Allah kan, Maha suci kudurangkulan rinolan wengi rangkulan ini loh, rangkulan rinolan wong itu dengan ibadah, dengan akhlak. Tadi contoh ini, ngeten, kenapa sih orang-orang yang akhlaknya baik kepada Allah itu hidupnya kok mesti mulia? Ya karena karena tidak pernah ada orang yang mampu berakhlak mulia kecuali orang-orang yang mulia. Maka pantas dia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya ngomong niku ngeten, iki analogi mawon. Analogi itu ya analogi wis pokoke ngono. Umpamane kula niki awan-awan jam 12 iku dadi wong tuwek. mulim mlebu omah enggak ada anak jenenge jenenge sapa iki? Giyanto ngoten umpamane. Arek niki buka buku sinau. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dole Kianto, nggih Pak. Lapo le? Sinau Pak, ujian. Ngene leh bapak iki ongkep kati adus. Tolong bukumu tutupen dhisik, bapak jukono anduk tak adus. Hmm. Giyanto niki nutup bukune ngatet, Karo mendeli bapak ini. Sampeyan niki Pak anak anake kepingin pinter. Aku kan buka buku sampean kongkon, kan buka buku sampean kongkon. Lah kapan pinterku? Wong Joko anduk ngono kok ngongkon aku semper sampean. Anehnya anak ini berangkat, Joko andukku budal. Karo ndung rumeng, Joko anduk ngene ngongkon aku padahal jarak ya kan sak kilo, sak omah piro meter sih. Dan coba kita lihat, lek onok buruh di kongkon juragan, onok murid di kongkon guru kok ngerundel hasil pekerjaannya mesti gak karu-karuan. Hamba, onok hamba diperintah oleh juragannya, oleh Allah Subhanahu wa taala kok ngerundel ibadah mesti buatan karu-karuan. Akhirnya tokok kamar anduk dibatok Suwet buanter wong ajen ganti tata krama. Sampai suwek. Wanduk diuntel-untel gonang bapakne wantepno kursi. Suwet wong Kule Pak duwe, Pak. Cukup ngene ngoko aku. Aku tak sinau meneh. Bapak mek ngelus dodo ya Allah, arek iki dikongkon ya budal. ngrundele iki sing gak karu-karuan. Saya tak pikir-pikir iki pian pancen garapan listrik mati kok apa. Seorang duwe totok romo teng kabeh. Lah kok jenenge Gianta niku ringkas-ringkas bukune. le, nggih sekolah, malah buku ini sekolah masuk tininggat. Bapaknya sih elus-elus dodonya menahan kesabaran. Ya wis budal, budal. Lah tekok lawang balik. Lah apa kok balik? Wis budal kono. Hmm. Budal ya budal, Pak. Nah, terus nih sangune, Pak. Apa le? Sangu, Pak. Bapak nih mulai manggis geregeten nang arah ini. Lah kok saiki ana arek balik jauh sangu sandal capit bapak dicoplok itu lek sangu mplokon sandal iki. Mluwayu arek. Kita itu masih seneng begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba traweh sing imami rotok dawa titik grundel bisa. Iki traweh apa musabakoh iki. Majelis taklim rotok dawa titik grundel bisa. Gak ngerti wong selak perlu. Dungo, kiyaene ndonga rada dawa dia gak isi dijaluk iki apa ae. Sampai kesel <laughs> Makanya jangan heran kalau kita meminta kepada Allah nggak dituruti. Sandal jepit iki mploken iki. Kenapa? Akhlak kita yang belum baik kepada Allah Subhanahu Coba kalau kita sholat itu sujudnya lama, bisa menikmati kita ber berapa kata Gus tadi? Berangkulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewis rangkul-rangkulan dengan Allah itu loh, selain Allah jadi tidak penting. Pengantin baru. Hmm. <laughs> Turun dari kewade semua tahu semua tamu sudah bubar, keduanya masuk kamar. Pakaian-pakaian sewo, sewan ditanggalkan, Berkemeni dijaluk atau sing duwe. Maaf kemudian mereka berdua berpandang-pandangan berpegang-pegangan Bahasa lainnya berangkul-rangkulan Kalau sudah dalam keadaan seperti ini Mereka sudah tidak butuh apa-apa Yang dibutuhkan ya rangkulan itu Maka ya Allah Gustur kalau bikin bahasa itu kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rino lan wengi caranya ditirakati aldoi, zikir lan suluk jo sampai lali ditirakati dikir itu dengan tirakat ditirakati diri Aldoi Riadohnya pakai apa pakai suluk apa bedanya dikir dengan suluk dikir itu tidak sekedar kita mengingat kalau suluk itu nyambung. Nyambung. Maka ketika kita membaca sholawat tadi itu ada yang nyambung, ada yang suluk kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Ada yang cuma baca sholawat merem-merem rumah duk mandu tapi bluakrak karu karuan pikirannya. Halo? Masih didengarkan suara saya? Allahumma sallallahu Muhammad. Itulah akhlak kita. Padahal di dalam sholat kan ada rukun kosir, ada rukun towil kan gitu ya. Yang disunahkan panjang itu berdirinya, rukuknya, sujudnya. Ada yang dipendekkan, itu iktidalnya. Artinya panjenengan kalau rukuk harus lebih panjang daripada iktidalnya. Kalau jenengan sujud, sujudnya harus lebih panjang daripada duduk di antara dua sujudnya. Harus lebih suwa, su suwe. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi coba kalau seandainya ada orang tua datang siang-siang jam 12 masuk rumah, "Assalamualaikum." Terus di situ ada anak namanya Imam Muslim umpamanya. Umpamanya nggih jenengku ae penak wis. Bapak ngomong, "Lah boleh anu Pak, nek sinau badhe ujian." Oh iya wis tadungan apik nilaine. Sik le, Bapak ongkep kate atus. Tutupen bukumu Bapak Jukono Anduk. Nggih Pak. Sing rantos. Nah, Imam Muslim iki apik tata krama dia ora usah ngomong. Lah krana apik akhlake ya apik penggaweane ngono. Kan. Nyaut anduk di kamar itu karo mikir. Niki kalau bahasa bahasa santrinya namanya hanif. Maka jadi santri jangan sekedar taat tapi hanif. Ittabi millata Ibrahim hanifa. Hanif. Hanif itu gampangnya orang ngomong kalau bapaknya tuh doyan rokok, "Li, juga rokok." Rokok. taat, taat, itu taat juga nggak rokok. luli li, lah e. sama yang ngomong orang sisan. Rokok ya sak korek. Lah yo iya, Li, lah mikir rokok ya sak koreke. Dadi melok sak areke, ngono loh, Jadi rokok sak koreke melok sak areke. Wis njukuk korek. Lho lah asbake. Sampeyan niku Pak, Pak. Iki jane sing geblek iki sapa sami, Itu namanya taat. Tapi kalau Hanif ndak, ya mikir, anduk dibatuk, seret mikir. Bapak iki mesti naik atus di kamar mandi. Kok gak mungkin atus di kamar makan. Kan basah. Akhirnya anduk bawah nang kamar mandi, didelok jeding kotong, no, padahal nggak disuruh itu. ditimbak no sikat sabun odol dicepakno sandal jabit dicawisno ning ngarepe jeding. Penggaweane mari lapor nang bapakne. Bapak, ana apa le Imam Muslim? Sak sampunipun panjenengan ngutus kula supados medhetaken anduk lak menika anduk-anduk sampun cemepak, jeding-jeding nggih sampun kebak, sikat sabun odol sampun cumawis, sandal jepit kula cepat keten ngajengi jeding menawi panjenengan badhe ngresakaken siram kula aturi jegur piyambak Lho bapak niku semerep lari ngoten niku dos pundi? Masya Allah, wong perintahnya mek Joko Anduk. Yang lain itu tidak diperintah dan tidak disebut. Itulah Hanif. Masya Allah, panjang hari kita garapan listrik padang. Jadi Alhamdulillah, duit tata keromo. Coba lihat para kiai, para ulama itu. Sholat itu kan hanya lima waktu yang diperintahkan. Mungkin kita ya lima waktu itu. Saklek is lima waktu, sing wajib. Tapi yang lia, nah yang lain. Yang tahajudnya, yang duha, Masya Allah. Dikir, dikir wenginya. Itu semuanya kan tidak masuk dari perintah sholat lima waktu. Jadi perangkat-perangkat untuk menyempurnakan dari ibadah yang wajib itu dilaksanakan. Akhlaknya baik. Akhirnya gimana? Akhirnya makmur toh hidupnya di dunia ini. Dan itu merupakan lambang dari kemakmuran besok di akhirat. Allahumma. Akhirnya Imam Muslim di ringkas begini. Tidak dile sekolah Pak ini kurang seberapa jam lebet menikah. Oh iya wis budal salaman diambung tangan di bapak ini. Saiki lho golek arek salaman ngambung tangan di bapak ini, wangel. Anak salaman ngambung tangan di wong tua niku wangel jane. Ngambung tangan guru nih niku oleh pas dari murid tok. Kena wis tamat oleh saulan rong wulan guru nih kayak berontos Saya Halo, Pak. Ya Allah, padahal Islam mengajarkan tidak ada bekas guru itu. Taklimul muta'alim mengatakan tidak ada bekasnya guru. Iku icai guruku, tidak ada itu. Sampai tujuh turunan. Tujuh turunan ini faham jenengan, tujuh turunan itu. ini jadi wangi merem di takon ini. Tujuh turunan kata orang Jawa tujuh turunan itu faham. Tujuh turunan itu guru saya. Tujuh turunan itu satu anak, dua putu, tiga buyut, papa canggah, lima wareng, enam udek-udek, pitu gantung zewur. Iki tujuh turunan. Itu guru saya. Nah, saat ini boten ya, Masya Allah. Makanya mudah-mudahan Ar-Ridwan ini menjadi benteng. Dari lestarinya ajaran Islam. Allahumma. Ya, akhirnya ya wis le budal salaman kampung tangan nih. Sepeda no coba diuri dicekeng reng reng. bapak nih iling Imam Muslim, dalem, Pak. Patenono sepeda mulai gih Pak. Reng cekek cekek. Moro, wonten napa, Pak? Lali le. Apa wis disangoni karo ibumu? Lho padahal mboten jaluk lari niki. Mboten jaluk Wis disangoni karo ibumu. Sampun, Pak. Biroli, le? Kali dosa. Kali dosa ge apa le? Lho cekap Pak menika sing sedasa tampil bensine, sedasa jamul jajane. Ya ora cukup jajan apa 10. Lebono dompetmu saking bungae bapak krono arek akhlake akhlake apik. Dibuka dompet di bapak, ditutur gambar melati jumlahi limo. Lima atau saya Wes gile, kencang. gensang. Pak kok kata kak bapak, oleh bapak bapak ini seneng mergo awakmu akhlaknya api bisa gue jajan jajan tek no Sak kancamu sak kelas jajan jajan kape Lah aku nek gak li pakai PT. pitik. Insyaallah. Lebih-lebih dikasih. Kenapa? Akhlaknya Baik. Coba jangan pirsani para kiai, para ulama, para habaib. Saya tidak berani menanyakan kepada Habib Jamal. Habib Jamal itu nyambut gawe opo? <laughs> Maaf, saya nggak berani bertanya. Tapi masya Allah bertahun umroh. Subhanallah umroh niku dan lima belas hari 17 juta. Tapi biasanya kalau beliau ini kan masih ke Yaman, masih ke Hadramaut itu, Saya kan pernah diajak Tapi kan waktu itu saya belum belum punya sangu waktu itu. Allahumma sholli Muhammad. Saya melihat para kiai itu subhanallah gak ketok nyambut gawe ini uripe kok penak-penak gitu. Saya belum pernah ada kiai kemana kiai daftar nagdep nager. Lah nopo kiai? Kepina Brunei ya, aku lho. Ndak pernah gitu. Ndak ketok nyambut gawe ini uripe penak-penak. Kenapa? Akhlaknya kepada Allah itu bagus. Maka rezeki itu disokkan. Oh, apa disokkan? Karena bahasa bahasanya disokkan oleh Allah Subhanahu wa Lo apa ini masih kurang meyakinkan? Innama bu itu li utamima makarimal akhlak. Kalau sampai ingin jadi mulia, nggak usah merawat diri seganteng mungkin, nggak usah mempercantik diri secantik mungkin, cantikkanlah, gantengkanlah akhlak. Wong iki masih ora pati ganteng, lek akhlake ya apik, sik payu. Sumpah iyo. Terus bagaimana saya meyakinkan itu loh kalau dengan tidak sumpah iya ngono. Terus saestu niku. Ganteng kaya Arjuna, ayu kaya Widodari, nek akhlake rusak, mboten-mboten regane. Saestu niki. Itu kan ada itu, cantik-cantik. Percantik dengan akhlak. Ayu, akhlaknya rusak. Ya Allah, cuma ayu semu. Ayu palsu. Ayu ratu tumurus ning kalbu. Ayu polesan, ayu kapsalon. Lho iya gudanan keringetan balik asli nih kayak. Maka kalau ini kita kembalikan ke cinta, maka cinta bersuami, beristri jangan karena tampan, jangan karena cantik, tapi karena akhlak. Karena akhlak itulah yang akan dibawa sampai akhirat. Tapi ganteng dan cantik hanya sementara. Kalau seseorang menikah cinta karena tampannya, cinta karena cantiknya, maka tunggulah kalian akan kecewa. Barang siapa yang mencintai sesuatu yang sementara, bersiap-siaplah untuk kecewa. Begitu kata Syekh Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam. Maka cintailah yang abadi, akhlak itu abadi, ganteng sementara, cantik sementara. Makanya jangan disombongkan. Ganteng pirang senti kan tinggal gantengmu. Ya. Eh, tiba tiba kok sepeda ngambung aspal lele jan. Ya. Terus saya itu ayu sombong pirang tahun ayune niku. Saiki sik alus akeh digosok-gosok. Besok ayo lek wis 40 munggah. mau lagi ada peta-peta kota gitu. Sementara. Jadi kalau seseorang cinta karena tampannya, cinta karena gantengnya, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Kalau sampai menikah karena cantik, maka kalau cantiknya hilang, hilang pula cintanya. Bisa diterima ini ya. Saya cinta kepada Rasulullah karena akhlaknya. Maka pelajarilah akhlak Rasulullah. Mestinya setiap maulid ini dibongkar dibongkar. Akhlak Rasulullah ketika begini, akhlak Rasulullah kita begini. Itu kita bongkar untuk apa? Untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Insya satu saya cinta kepada Nabi karena namanya, dua cinta kepada Nabi karena akhlaknya. Yang kedua, yang ketiga, saya cinta kepada Rasulullah karena mukjizatnya. Mukjizat terbesar beliau adalah Al-Qur'an. Sekarang ini sudah banyak usaha-usaha untuk memisahkan kita dengan Al-Quran. Wah ya, ya rek ngaji, TV ini penak-penak. Niku sore-sore wae arek ngaji niku, TV ini malah penak-penak gua anak-anak itu. Maka saya kemana-mana selalu menggerakkan ini GTTMI gerakan ini GTTMI gerakan tutup TV maghrib sampai isya. Loh iya, anak-anak kita yang ngaji Al-Quran kita itu jangan sampai setiap hari tidak baca Quran. Insya lemes no. Ini saya kagum dengan putranya Ustaz Muhson. Kacang gak no lanjaran. Kok iso suarane penak. Jamu opo? Kulo tak penak-penak ya kuwajet ngoten. Dikon gorah ngene gorah ngene wis tak lakoni kabeh sampai dikongkon kemu lewat lambe marono ngetokno ke irung suara pancet ceter ceteren eh lengan ngono wis ono bagiane dewi-dewi kata nih ini Ustaz Musa nih Masya Allah Sejak dulu saya terkagum-kagum Kalau kalau bertadarus di jamek itu mesti saya dengarkan suara beliau itu. Tak tiro tiro no, rapodo aja Cerita nurun yang putranya, subhanallah. Subhanallah. Nggih, cinta Al-Qur'an. Mukjizat beliau yang paling besar yang abadi sampai sepanjang zaman. Saya sudah membaca beberapa kitab suci. Saya sudah baca kitab Weda, Mahabharata, Tripitaka. Saya sudah khatam Injil. Tak mau coba berek. Ingin tahu isinya. Tapi Al-Quran subhanallah Kalau saya baca Injil ya Baca Injil Itu ternyata ada perjanjian baru Ada perjanjian lama kan gitu Ada perjanjian Kakan perjanjian akhirnya Gak ada yang ditepati Dan ya, sampai sekarang ini saya masih bingung kok Ada banyak yang bertanya Bagaimana saya ini punya teman setiap saya Sawal itu selalu mengucapkan selamat Idul Fitri. Setiap ada hari-hari besar ikut peringatan saya. Terus ini ada Natal. Bagaimana saya? Sikap saya kepada dia. Kita harus tegas untuk urusan yang satu ini. MUI sudah mengatakan Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa fatwa mengucapkan selamat Natal kepada Nasrani hukumnya haram. Kenapa? Karena satu, berarti panjenengan mengakui ada Natal. Natal itu kelahiran. Mengakui. Padahal 25 Desember itu apa betul kelahirannya Nabi Isa? Itu masih jadi misteri itu sampai sekarang. Masih jadi misteri. Misteri bu Joni Bu Naim loh. Oh, misteri aja kok gak ngerti loh. Tola tola. Misteri itu masih rahasia gitu loh. Artinya belum ketemu jawabannya sampai sekarang. Yang kedua, yang masih bingung sekarang ini, setiap ada acara itu kok mesti ada gambar cemara, ada gambar bintang, ada gambar domba. Padahal sejarah tidak pernah menunjukkan Baitul Lahmin mulai dulu sampai sekarang tidak akan pernah tumbuh pohon cemara. Lah terus lahirnya ku dendi lah ngono. Kan membingungkan itu. Lah kitab kok membingungkan. Apa bisa jadikan pedoman hidup? Satu. Di Mahabharata itu ada yang nemen itu. Sri Kandi itu menurut Indonesia, Mahabharata Indonesia itu wedok. Maka setiap ada orang yang mem mem memperjuangkan sukses menjadi pahlawan Indonesia dinamakan Sri Kandi Indonesia. Wedok. Padahal menurut Mahabharata India, Sri Kandi itu lanang. Nah, terus jenis kelaminnya Sri Kandi sih bener gue sih ya Lu lek kitab isine wis ngene lah bingung kita itu. Saya bertemu dengan seorang pendeta, sekarang sudah masuk Islam alhamdulillah. Ya. Dari Banyuwangi. Masuk Islamnya itu sepele itu, masuk Islamnya itu. Dia ingin meng, meng, menasronikan satu daerah. Akhirnya ingin mempelajari Al-Qur'an, ingin menghancurkan Islam lewat Al-Qur'an. Maunya begitu. Akhirnya dia keliling seluruh dunia dan mengambil Al-Quran setiap di negara-negara itu diambil. Sampai sembalan-sembalan Al-Quran kecil-kecil seperti Yasin, Waqi'ah itu, yang kecil-kecil itu dikumpulkan, dicocokkan. Seluruh dunia sama. Lu kok iso podo padahal sing cetak nggak sama. Luar biasa sampai Yasin itu itu sama dicocokno Al-Quran Indonesia dengan Al-Quran Belanda Al-Quran Jerman, kutub utara Or kutub selatan Cocok no, kutub timur, kutub Aduh. Ternyata sama itu, tidak ada bedanya Ini tidak mungkin kalau bukan mukjizat Karena sudah dijamin kan keasilannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhu. Dijaga. Dan kalau kita bahas ayat yang satu ini, subhanallah, cara Allah menjaga Al-Quran bagaimana? Itu luar biasa, itu sudah menjadikan berapa doktor untuk meneliti satu ayat ini. Itu mujizat. Saya cinta Al-Quran karena saya, cinta kepada Rasulullah dan saya cinta kepada seluruh mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, saya cinta kepada Nabi karena saya cinta karena agamanya Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan wanti-wanti kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati-mati kamu kecuali mati dalam keadaan Islam dan Islam itu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau panjenengan ditanya dahulu mana? Dahulu mana Islam dengan Kanjeng Nabi? Hmm. Saya suka membuat pertanyaan-pertanyaan gitu pada anak-anak supaya mikir lu. Gitu. Enggak terima tok ngono. Kalau panjangan ditanya dahulu dahulu mana sholat dengan masjid? Dahulu mana sholat dengan masjid? Dahulu sholat. Dahulu sholat apa dahulu masjid? Ini, ini konco-konco ini niki no mati. Dahulu mana sholat dengan masjid? Ya dahulu sholat. Diwalik dahulu mana masjid dengan sholat? Ya dahulu masjid. Itu boleh untuk menjawab dahulu mana antara telur dengan ayam. Kalau di Indonesia itu dahulu dahulu sholat daripada masjid. Tapi kalau di Mekah, di Madinah dahulu masjid, daripada salat. Ndi dalile? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Rasulullah akan berangkat menerima perintah salat, masjid itu sudah ada. maka ini karena masjid sudah ada, tempatnya orang salat. Hasil dari Isra Mi'raj itu karena Rasulullah berangkat kan dari masjid. Oleh-olehnya untuk dilakukan di dalam masjid. Makanya di sana kalau sholat mesti di masjid. Nah di sini karena dahulan sholat Orang lebih suka sholat di luar masjid Oke, uh, ini wah masya Allah masjid al muhajirin ini luar biasa ini. lima waktu penuh ini uh, sampai di luar sana jadi di luar semua kan yang masuk dan itu rata-rata masjid kita hadirin rata-rata masjid kita itu Masya Allah, saya itu mau ngaji ke ini, mau ngaji ke daerah Jombang ya, di Peterongan itu Isa. Teman-teman kita sholat di sini, masjidnya baru, subhanallah, pinggir jalan. Karena kalau di tengah jalan kita berak terap. Masih baru, masih indah itu. <laughs> kita sholat di situ. Sudah minggir itu mobil, subhanallah, sudah sholat di dalamnya itu. Wah, kita enggak masbuk lah, enggak jadi makmum masbuk. Kita sholat saja di Jombang, sholat sendiri. Gitu. Yang sholat masjidnya bagus, baru lagi. Luar biasa, lima. <laughs> Jadi sambil pergi mikir lah, enggak, eh, enak wong lima lah opo gitu masjid gede-gede gitu Di sini kita kurangnya itu. Ya, kurangnya di sini. Mari Islam. Islam ini kita jadilah Islam itu sebuah kebanggaan. Islam itu sebuah cinta. Ya, seperti ini Majelis Aridwan. Kalau satu orang, satu orang dari anggota majelis ini akad depan pertemuan malam Selasa yang akan datang di Singosari itu membawa satu teman, maka jumlahnya sudah dua kali lipat ini. Gak usah banyak-banyak, satu orang bawa satu, satu orang bawa satu. Ya sementara ngoyah-ngoyah dedek gak apa-apa ngajak kok dakwah persuasi itu kan sepenting si bisa melok kan itu. Cara-caranya terserah. Loh, persuasi kan gitu. Ada orang persuasi, itu ngajak. Repot ngomong be wong desa ya rada. Persuasi itu ngajak. Ayo kon melok aku. Moh. Gak melok tak antemi lho kan. Ya wis melok. Iku persuasi kasar. Tapi ada lagi. Ayo melok enggak? Enggak. Ya wis, tapi ojo menyesal ya. Jangan menyesal. Saya hanya mengajak satu kali ini. Kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Betul nggak ikut? Saya tinggal lo ya. Lo kan malah penasaran deh itu. Oh iya yes, melok nanti terus aku nang jeding. <laughs> Yang penting melok lo. Satu orang membawa satu teman. Maka majelis Maulid wa Taklim yang akan datang itu sudah dua kali lipat ini jumlahnya. Dan mandala ala khairin Walau mislu ajrin fa'ilih. Kalau kita menunjukkan kebaikan, maka pahala kita tidak dikurangi, tapi kita malah mendapatkan pahala dari orang yang kita ajak itu. Mari kita cintai Islam ini. Sekarang ini serangan terhadap kita luar biasa. Subhanallah, nggih. Okay? muga ini kita dibenteng. Amin. Majelis taklim di mana-mana mudah-mudahan jadi benteng. Ini sudah beredar SMS untuk begini-begini, subhanallah. Maka saya selalu berdoa kalau saya tidak bisa mengikuti Ariduan. Ya, saya selalu berdoa ketemu benderanya saya, sudah dek dek dek alhamdulillah Ariduan di sini gitu. Maka perlu bendera itu perlu. Ya, bendera itu. Sing wakeh genderone. Ini teman-teman kalau berangkat sepedaan bawa gendero, ketok majelis Ariduan, Ariduan. Mobil-mobil, truk itu di depannya diberi tulisan majelis taklim, uh, maulid wa taklim ar Nah, supaya kita itu ketak itu. Oh, ketak, kelihatan. Kita tuh besar. Maaf. Hukum sosial mengatakan kita dibantu setelah besar. Kita besar bukan karena dibantu, tapi kita dibantu karena besar. Ini Habib Jamal merintis Ariduan mulai dari kecil Sekarang sudah seperti ini Mari kita ewangi Niatnya ngewangi Islam Ngewangi Islam berarti ngewangi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Mudah-mudahan empat ini walaupun belum semua saya sampaikan tapi paling tidak empat ini mari mari kita patrikan dalam hati kita. Saya cinta kepadamu ya Rasul karena asmamu. Saya cinta kepadamu ya Rasul karena akhlakmu. Saya cinta kepada kepadamu ya Rasul karena muzizatmu Saya cinta kepadamu ya Rasul karena agamamu dan yang kelima paling penting, saya cinta kepadamu ya Rasul karena engkau mencintai kami umatmu. Dan ini bahasan yang paling panjang. Sudah setengah sepuluh, sebelas. <laughs> Biasanya Tuhan cuma jam sepuluh. Mudah-mudahan empat ini jadi bekal kita. Amin. Mudah-mudahan majelis taklim, zikir, Aridwan, majelis maulid Aridwan ini menjadi sarana, menjadi rombongan bagi kita di dunia dan di akhirat dan mudah-mudahan kita jadikan manusia-manusia yang cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Ali bait, cinta kepada duriyah-duriyah para habaib dan cinta kepada orang yang mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. alaihi wasallam. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qail Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma anittum Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innama ana rahmatun muhdah Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكرة أعيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرة المحترمين أصحاب الفضيلة Yang terhormat Poro habaib Poro kiai Poro asatid Wabil khusus Beliau Al-Habib Muhammadul Bagir bin Saleh Maulad Dawilah Selaku sesepuh kita Begitu juga Salam penghormatan ini kepada beliau Al-Habibul Ustadz Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawilah Wal-Habib Ja'far bin Uthman Al-Jufri Dan Al-Habib Abdullah bin Ali Ba'bud Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah Al-Habib Saleh bin Salim Maulad Dawilah Dan segenap para habaib semuanya yang di sini sangat banyak. Akan tetapi saya tidak menyebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semuanya. Yang terhormat segenap sesepuh yang telah sama-sama rawuh dan segenap mas takmir Masjid Al-Muhajirin. Yang terhormat para kiai, nggih wabil khusus Kiai Haji Abdul Syakur dan Kiai Haji Imam Musleh, Bapak Ustadz Mohson dan segenap para satid semuanya. Maka salam penghormatan saya yang secara khusus saya sampaikan kepada segenap kaum bapak, segenap kaum ibu, hadirin dan hadirat yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita muliakan. Pada malam hari ini tanpa terasa kita telah berada di satu bulan yang sangat mulia yaitu bulan Rabiul Awal di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau telah dilahirkan di bulan Rabiul Awal Seorang manusia yang termulia di dalam sejarah dunia Beliau seorang manusia yang telah mendapatkan titel Habibullah Yaitu satu kedudukan yang makhluk-makhluk Allah tidak ada yang bisa menandingi dan menyayangi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yanaluhu malakun mugarrab wala nabiyyun mursal. Setinggi apapun kedudukan para malaikat di sisi Allah, setinggi apapun kedudukan para rasul di sisi Allah, semuanya tidak ada yang bisa menyamai dan menandingi kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah pada malam hari yang sangat mulia ini kita semuanya telah duduk bersama pecinta-pecinta Rasulullah. Kita pada malam hari ini telah duduk di satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mudah-mudahan Sebagaimana Allah telah memudahkan kita semuanya hadir di taman-taman surga ini Mudah-mudahan kita kelak pada hari kiamat Dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dihisap, Masuk ke dalam surganya Allah bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapapun beliau telah mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah betapapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi manusia akan tetapi beliau semakin hari semakin santun Semakin hari semakin mulia akhlaknya Baik akhlak Rasulullah bersama Allah Akhlak Nabi Muhammad saw kepada teman-temannya Akhlak Nabi Muhammad saw kepada para keluarganya bahkan kepada musuh-musuhnya sekalipun sehingga dikisahkan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah Betapa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi juga sudah disebutkan oleh Kiai Haji Imam Musleh, Imam Muslim. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan ibadah sebagaimana dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah setiap malam melakukan ibadah hatta warimat kodamah sampai kakinya bengkak. Maka istri Rasulullah pun merasa nggak tega melihat Rasulullah sehingga mengatakan ya Rasulullah limadza fa'alta hadza waqad ghafarta lak waqad ghufirat laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara Wahai Rasulullah, kenapa engkau begitu banyak melaksanakan sholat? Padahal engkau adalah seorang manusia yang tidak pernah tersentuh dosa. Engkau adalah seorang manusia yang sudah dijamin akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa jawaban baginda Muhammad? Afala aku abdan syakuro. Wahai istriku, apakah enggak boleh saya ini menjadi seorang hamba-hamba Allah yang bersyukur. Maka dari itu para ulama menjelaskan kita berakhlak kepada Allah yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita telah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang paling berakhlak kepada Allah adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak Rasulullah satu dari banyak sekian akhlak-akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak Rasulullah kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para pecinta-pecintanya, bahkan kepada musuh-musuhnya sekalipun. Karena waktu singkat, maka kita ambil betapa akhlak baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para musuh-musuhnya sekalipun. Sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Asyirah An-Nabawiyah pada suatu hari Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mendatangi putrinya Sayyidah Aisyah seraya mengatakan ya Aisyah kedatangan saya ke sini ingin menyampaikan ingin menyebutkan amalan-amalan ibadah saya yang saya mohon kepadamu coba kau lihat adakah amalan ibadah saya yang belum pernah saya lakukan dan sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah sunnah baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih belum saya lakukan? Karena saya khawatir kalau saya meninggal dunia masih ada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum saya lakukan. Maka beliau menyebutkan mulai dari amalan-amalan sunnahnya, sholat duhanya, sholat witirnya. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wahai ayah, sesungguhnya engkau telah melakukan semua yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu yang masih belum engkau lakukan." Dengan semangat sahabat Abu Bakar menjawab, "Mahua apa yang masih belum saya lakukan?" Maka Rasulullah mengatakan, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, "Wahai ayah, ketika Rasulullah masih hidup, setiap hari Rasulullah selalu mendatangi pasar yang ada di ujung kota Madinah." Di situ ada seorang Yahudi tua A'ma yang buta lagi lumpuh. Dia hidup sebatang kara. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mendatangi orang tersebut dan menyuapkan makanan kepadanya. Dan ketahuilah wahai ayah, orang Yahudi itu sangat benci kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Rasulullah memberikan makanan, menyuapkan ke mulutnya, orang Yahudi itu sambil mencaci maki Rasulullah. Karena dia tidak tahu kalau yang menyuapi adalah Rasulullah. Dia buta. Ketika Rasulullah menyuapi, Si Yahudi ini mengatakan, "Hai pemuda, hati-hati. Di kota Madinah ini ada orang yang namanya Muhammad. Dia itu pembohong. Dia itu sahirun kadzab. Dicaci maki cacian demi cacian." Rasulullah sambil menyuapi orang Yahudi tersebut. Betapa akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang wahai ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Entah bagaimana nasibnya orang Yahudi tua yang ada di samping kota pasar Madinah. Kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan al-an. Sekarang juga saya akan mendatangi orang Yahudi itu dan saya akan membelikannya roti dan saya akan menjadi pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pagi akan saya beri makan Mulailah sahabat Abu Bakar jalan Membeli sebuah roti Kemudian roti ini dimasukkan ke mulutnya si Yahudi Saat itu juga si Yahudi langsung memalingkan wajah Seraya mengatakan kamu ini Anta laisal ladzi akalani kulla sobah kamu ini bukan orang yang setiap pagi memberi makan saya. Kata sahabat Abu Bakar, "Loh, kamu kok tahu? Kan kamu buta." "Iya, betul. Saya tahu karena kamu datang membawa roti langsung memasukkan roti ke mulutku." Tanpa bicara langsung kau letakkan ke mulutku Sedangkan orang yang setiap pagi memberi makan saya, pertama kali dia datang yang dia lakukan adalah memeluk saya. Setelah itu dia usap-usap kepala saya. Lalu roti itu dilembutkan dulu di lidah di mulutnya, baru dimasukkan ke dalam mulutku karena dia tahu saya nggak punya gigi. Jadi si Yahudi ini tua sehingga giginya banyak yang sudah copot. Akhirnya sahabat Abu Bakar pun mendengar perkataan si Yahudi ini menangis. Menangis ditahan, menangis ditahan. Sampai keluarlah suara tangisan dari lisan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tidak kuat nahan nangis. Si Yahudi mengatakan, Wahai pemuda, kenapa kau menangis? Kata sahabat Abu Bakar, "Ya fulan, wahai bapak, benar yang kau katakan benar. Orang yang setiap pagi memberi engkau makan sekarang telah wafat. Dia adalah kekasihku Habibuna Muhammad. Dia adalah Muhammad Rasulullah." Mendengar perkataan sahabat Abu Bakar si Yahudi langsung meneteskan air mata. Ikut menangis. Ditanya oleh sahabat Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Dia langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Betapa jahatnya aku dan betapa mulianya itu Muhammad. Setiap pagi dia memberi aku makan dan setiap pagi aku caci maki dia. Dia tidak marah, tidak dendam, bahkan tidak sedikit pun menyakitiku. Betapa mulianya itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah kekasih kita. Itulah pemimpin kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh bagi kalian fi Rasulillah pada diri pribadi Rasulullah uswatun hasanah. Ada contoh suri tauladan yang baik. Maka andai kata orang-orang kafir mengetahui akhlak Rasulullah Orang-orang kafir tahu sopan santun bagi baginda Muhammad. Niscaya mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi yang menjadi PR, siapakah yang akan menyampaikan akhlak termulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka? Coba kita lihat si Yahudi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi Ketika mendidik anak-anak mereka Pertama kali pendidikan adalah Membenci kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka mulai kecil didoktrin benci Hati-hati Muhammad itu Nabinya orang Islam Dia suka menaburkan benih perselisihan Muhammad itu orang jahat Hati-hati Jadi mereka tumbuh dalam keadaan benci kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga diriwayatkan di antara cara pendidikan mereka di zaman Rasulullah anak diberikan mainan, diberikan robot-robotan, diberikan mainan mobil-mobilan, diberikan mainan yang sangat banyak. Kemudian si bapak memantau mainan mana yang dicintai oleh anak saya. Siang malam bapak memantau setelah tahu mainan yang paling dicintai oleh anaknya adalah robot-robotan, maka anak ditunggu tidur. Ketika anak tidur, robot-robotannya diambil, kepalanya dipatahkan, tangannya dipatahkan, kakinya dipatahkan, ditaruh di lantai. Anak masih kecil. Ketika bangun tidur, mana robotan-robot-robotan saya? Melihat sudah hancur. Menangis, menangis, marah. Kata bapaknya, nak sabar nak. Ya ini kelakuannya Muhammad nabinya orang Islam itu. Anak kecil nggak ngerti, langsung benci kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pantas ketika kita melihat sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara mereka yang masuk Islam disebabkan melihat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mengetahui ternyata Rasulullah itu sabar, santun, kata-katanya halus, tidak kotor dan tidak kasar. Lalu mereka pun masuk ke dalam agama Islam. Coba kita lihat kejadian Fathu Makkah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Makkah, ceritanya panjang, singkat saja. Mereka melihat akhlaknya Rasulullah, mereka melihat santunnya Nabi Muhammad, mereka melihat kelembutan Rasulullah, mereka semuanya berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Mereka nggak nyangka, mereka membayangkan Rasulullah itu kejam, mereka membayangkan Rasulullah jahat. Ternyata Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia. Yang mengetahui akhlak Rasulullah mulia adalah pembesar-pembesar kafir Quraisy. Sehingga mereka pun berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam dan ini diabadikan dan diukir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Qur'anul Karim, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi fi dinillahi afwaja dan kamu melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam agama Islam afwaja secara berbondong-bondong. Mereka ngantri masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Setelah mereka melihat akhlakul karimah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sering mengatakan kalau orang-orang kafir zaman sekarang ini tahu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Maka dari itu di antara kita yang memiliki keahlian dalam bidang internet, memiliki keahlian dalam bidang uh, chatting dan lain sebagainya, masuk ke forum-forum mereka. Masuk ke forum-forum diskusi orang-orang Eropa, fahamkan kepada mereka akhlak Nabi Muhammad, fahamkan kepada mereka tuntunan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepis fitnah-fitnah yang dilantar dialantunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kadang saya sangat salut kalau kita melihat ulama-ulama mutaakhirin yang sekarang ini masih hidup betapa gigihnya ada di tengah-tengah kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Hafid dan santri-santrinya ada di antaranya Al Habib Ali Jufri mereka berhasil menyampaikan kepada orang-orang barat tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita berangkat ke negeri ke negeri Yaman, ke kota Tarim, kita akan melihat di situ orang-orang Amerika menggunakan jubah, menggunakan imamah. Kita melihat orang-orang Inggris, kita melihat orang-orang Eropa, sangat banyak mereka berjubah, mereka berkofia, mereka menggunakan imamah mereka setelah mengetahui ajaran Islam, setelah mengenal syariat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, mereka pun masuk ke dalam agama Islam. Masya Allah, kadang saya terharu, Masya Allah. Maka kita yang masih belum bisa untuk mendatangi mereka, bagi yang memiliki keahlian di dalam menulis, tulis, yang memiliki keahlian dalam bidang internet sampaikan ke forum-forum diskusi mereka yang ada di Eropa sehingga mereka mengenal kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah dari kita sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muslim tadi juga bongkar akhlak Nabi Muhammad, bongkar sopan santun Rasulullah sehingga manusia mengetahui suri tauladan mereka mereka mengetahui tuntunan hidup mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang beruntung baik di kehidupan dunia maupun sampai kehidupan akhirat. Nah, itulah tadi mungkin dari saya barangkali ada kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.